Kemaslahatan-kemaslahatan duniawi, kemaslahatan-kemaslahatan agama, dan tentunya kemaslahatan-kemaslahatan ukhrawi. Tugas mulia tadi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Mempersembahkan segala bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Hikmah azimah. Hikmah agung, hikmah yang besar, diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Azza wa Jal. Di muka bumi ini. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan tugasnya dikatakan sebagai orang yang mulia dan berhak mendapatkan fadilah-fadilah dari Allah Azza wa Jalla dunia akhirat. Orang-orang yang tidak memperhatikan tugas-tugasnya dia, maka dia dinyatakan sebagai seseorang yang jelek, yang jahat, yang menyimpang, dia pun berhak untuk mendapatkan ancaman-ancaman dari Allah Azza wa Jal. Dunia maupun akhirat. Ikhwanafdina azakumullah. Untuk tugas yang mulia ini. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya hamba-hamba Allah dari kalangan manusia dan jin betul-betul bisa dan mampu melaksanakan tugasnya dengan sempurna, dengan maksimal, dan dengan benar, sesuai dengan kehendak Allah, harapan Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para anbiya wal mursalin. Dari mulai awal sampai akhir. Terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mereka semuanya bertugas untuk menyampaikan kepada umat manusia dan jin bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kepada manusia dan jin jalan-jalan menuju ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyunya kepada para anbiya wal mursalin Allah jelaskan itu semuanya melalui lesan para anbiya wal mursalin. Allah sebutkan dalam kitab-kitab sucinya termasuk yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia Al-Qur'anul Karim. Semua perkara-perkara yang berkaitan dengan ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal di dalam Al-Qur'anul Karim sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah alaihi wassalam yang terdapat dalam sunnah-sunnah beliau maka dikatakan sebagai ahlul ibadah ahli ibadah yang menelusuri jalur yang benar di dalam berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang enggan beribadah atau dia beribadah tidak sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal tidak sesuai dengan ajarannya Rasulullah alaihi SAW maka dia tidak dikatakan sebagai ahli ibadah atau dikatakan dia beribadah kepada Allah dengan jalur yang salah. Dengan jalur yang salah, dengan cara yang salah, dengan cara yang berseberangan dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak semata-mata amaliyah dia, ibadah dia ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Namun dia justru menelusuri jalan yang menyimpang, jalan yang berbelok yang ujungnya nanti adalah ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan azakumullah sudah menjadi kewajiban umat Islam yang sudah beriman, yang sudah muslim untuk meniti jalan kebenaran dalam beribadah kepada Allah Azza Meniti jalur yang benar dalam berislam, dalam beragama, dalam rububiyah kepada Allah Azza wa Jal supaya ujungnya nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul azzakumullah. Jalur yang benar, jalan yang hak, jalan yang benar disepakati oleh semua kaum muslimin Jalur yang benar ialah jalurnya Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jalan kebenaran adalah jalan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin." Al-haq itu dari Rabbmu. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Hak dari Allah. Jalan yang hak, jalannya Allah Azza wa Jal. Jalur yang benar ini dijalani oleh para anbiya wal mursalin. Dijalani oleh nabi dan rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. maka jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya Allah Azza wa Jal, jalannya Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Tidak ada lagi jalan yang benar, jalan yang lurus selain ini. Aturuk kulluha masdudah. Semua jalan, semua jalur tertutup. Tertutup tidak akan bisa menyampaikan seseorang pada tujuannya. Mengabdi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Menggapai ridhonya Allah. Menggapai surganya Allah Azza wa Jal. Tidak bakal bisa. Semuanya tertutup. Diperbodin katanya orang sini. Yang terbuka hanya satu. Jalannya Allah Azza wa Jal. Jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam Inilah yang kemudian dikenal di kalangan kaum muslimin yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dengan istilah siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Hanya ini satu-satunya jalan lurus yang terbuka, yang tembus. Yang bisa menyampaikan seseorang insan, seorang muslim pada tujuannya mengabdi beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan cara yang benar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini tidak ada istilah banyak jalan menuju ke Roma. Tidak ada istilah banyak jalan menuju ke dalam surga. cuma satu jalannya. azakumullah. Oleh karena itulah. Kita sebagai umat Islam setiap kali kita mengerjakan ibadah salat dianjurkan dan bahkan merupakan rukun salat untuk membaca Al-Fatihah yang di dalamnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya ditunjukkan ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jal, dibimbing oleh Allah Azza wa Jal kepada siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku hidayah menuju siratal mustaqim. Hanya satu. Tidak ada doa yang menyatakan tunjukkan aku banyak jalan menuju siratal mustaqim. Yang ada siratal mustaqim cuma satu menuju surganya Allah Azza wa Disebutkan dalam Al-Fatihah tadi, doa yang kita panjatkan selalu kepada Allah Azza wa Jalla dalam salat kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas dengan gamblang jalan yang lurus tadi, jalan kebenaran tadi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Yang mengatakan dimurkai Allah, yang mengatakan sesat Allah. Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita di sana ada tiga jalan. Ada Siratul mustaqim. Ihdina Siratul mustaqim yang lempang yang lurus. Ini adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jal. Yang disebutkan dalam ayat yang lain di An-Nisa. Minan nabiyyin, was wassyuhadai, was-syuhada'i, was Wahasuna ulaika rafiqah. Orang-orang yang Allah kasih nikmat dari kalangan para nabi dan para rasul. Dari kalangan para siddiqin dari kalangan para syuhada, dari kalangan kaum sualihin, Ini jalannya mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua jalan yang lain. Yang masing-masing jalan itu disifati oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang jelek. Yang pertama adalah siratul maghdubi alaihim. Jalannya orang-orang yang dimurkai. Yang kedua siratul balin. Jalannya orang-orang yang sesat. Berarti tidak mustaqim. Gitu ya? Berarti bukan siratul mustaqim. Ini siratul maghdub alaih. Ini siratul wal. Yang mustaqim cuma satu. Lurus yang sebelahnya dimurkai, yang sebelahnya dikatakan sesat oleh Allah Azza Wajalla. Jangan mengatakan ada tiga jalan menuju surga. La. Jalan yang dimurkai buntu. Beloknya ke neraka. Jalan yang sesat buntu. Beloknya ke neraka. Hanya satu yang lurus terbuka sampai surganya Allah Azza Wajalla. Disebutkan dalam hadis langsung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi isnadin hasan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang jalannya al-maghdubi alaihim jalannya orang-orang yang dimurkai dalam Al-Fatihah ini beliau mengatakan al-maghdubu alaihim humul yahud jalan orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi Abalun humun nasara. Sementara yang sesat adalah orang-orang Nasara. Barakalafikum. Sehingga dari sini ikhwan fillah azakumullah menjadi jelas dan gamblang pada kita semua bahwasanya jalan kebenaran, jalan yang lurus, Siratul Mustaqim adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan oleh para sahabat, para tabiin, atba'un tabiin, para ulama-ulama muslimin sampai sekarang ini ada yang tingkatannya siddiqin, ada yang syuhada, ada yang salihin. Lurus. Yang selainnya bengkok. Mungkin ekstrim kanan, mungkin ekstrim kiri radikal kanan, radikal kiri. Dimurkai sesat Yahudi, Nasoro, dan yang bersama dengan mereka. Dari sini, kita bisa menegaskan dengan setegas-tegasnya, dengan tanpa keraguan sedikit pun. Kita mengatakan bahwasanya jalan kebenaran adalah jalan Islam. Jalan kebenaran jalannya kaum muslimin. Tidak ada lagi yang lain. Yang lainnya dimurkai atau sesat. Tidak ada dalam Islam pernyataan semua jalan itu benar. Tidak ada itu. Yang ada jalan kebenaran cuma satu. Yang lainnya menyimpang dan sesat. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam ayat yang lain di Ali Imran terkait dengan prinsip ini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ditegaskan lagi dalam ayat yang lain juga di Ali Imran menegaskan terkait dengan penyimpangan jalan-jalan selain Islam. Allah menekaskan dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari agama selain Islam, selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Hanya satu, Islam. Yang lainnya dikatakan ditolak, dimurkai, dikatakan sesat dan orangnya termasuk merugi. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita hidayatul Islam. Hidayah Islam. Sehingga Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang sudah menjadi muslim. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada sabdanya Rasulullah SAW Disyukuri. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Jalan kita sudah lurus menuju kepada Islam di dalam Islam. Walhamdulillahirabbil diselamatkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan diselamatkan dari jalannya orang-orang yang sesat. Bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Ikhwanuddina azakumullah disebutkan dalam ayat yang lain. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kelanjutan siratul mustaqim. Ditujukan kepada segenap umat Islam. Yang non-muslim, minggir. Mereka semua tercecer menuju ke jalan-jalan neraka jahanam. Sekarang Allah menjelaskan lebih lanjut dalam ayat yang lain ditujukan secara khusus kepada kaum muslimin yang sudah bagus tetapnya sedang meniti jalan kepada uh, surganya Allah Azza wa Jal. Jalurnya benar, Siratul mustaqim, jalan Islam wal muslimin. Allah menerangkan lebih lanjut dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Kata Allah dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang mustaqim, yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan lurus ini. Wala tattabi'us subul. Dan kamu jangan mengikuti as-subul, jalan-jalan kecil yang pendek, yang banyak. Subul itu bentuk jamak. Jalan-jalan yang banyak. Sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah. Demikian Allah berwasiat kepada kalian dengannya. Kamu pasti akan bertakwa kepadanya. Dalam ayat ini barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala secara global menyebutkan dua jalan lagi. Yang pertama dikatakan sebagai siratal mustaqim. Masih lempeng ini. Masih lurus. Siratal mustaqim. Tergambar kan? Jalannya siapa ini? Ini jalannya yang dilalui oleh para ambiya wal mursalin dilalui oleh umat mereka dari kalangan para sediqin, para syuhada, para solehin, kaum muslim. Yang kedua Allah mengatakan wala tattabi'us subul. Allah menyebutkan jalan yang kedua dalam bentuk larangan. Kamu jangan mengikuti yang satunya lagi. Satunya lagi namanya subulun. Sabil, sabil. Jalan, jalan yang banyak. Jalan apa ini? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam musnadnya dan juga yang lain dari yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba' beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan mustaqima suatu hari suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Rasul mengatakan hadza siratullahil mustaqim. Yang ini jalan Allah yang mustaqim. Siratul mustaqim. ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا. Lalu Rasulullah SAW menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak, sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Yang ini radikalis kanan, radikalis kiri. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Penyimpangan garis kanan, penyimpangan garis kiri. Al-Muhim kanan kiri. Antum bahasakan apapun silahkan. Yang penting kanan kiri. Sebelah kanan, sebelah kiri dari siratul mustaqim. Rasul mengatakan wahadihi subul. Yang kanan kiri itulah yang namanya subul dalam ayat tadi. Jalan jalan kecil yang pendek. Beliau melanjutkan wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dan di penghujung masing-masing jalan tadi ada setan, ada setan yang mengajak umat manusia masuk ke dalamnya. Kalau menggunakan lafaz hadis ini, maka subul tadi dikatakan suburus syaitan. Kayak gitu ya. Jalan-jalannya setan. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Antum kasih belak-belok silakan, antum bahasakan dengan bahasa yang keren juga silakan. Radikal kanan, radikal kiri. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Garis kanan, garis kiri. Subul syaitan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus kata Allah, maka ikutilah dia dan jangan mengikuti subul-subul tadi sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah Azza wa Berarti ada jalannya Allah, ada jalannya setan. Jalannya Allah namanya siratul mustaqim. Selain itu disebut dengan jalannya setan. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Setan itu baik apa jelek? Duh, jawaban. Serius saya bertanya ini. Setan itu baik atau kejelek? Semua kita sepakat yang namanya setan itu jelek. Apa ada yang mengatakan, oh bagus, oh baik. Tidak ada ya. Sehingga selain jalannya Allah Azza wa Jal, semuanya jelek. Semuanya jelek. Semuanya termasuk jalan setan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kamus banyak jalan menuju surga. Cuma satu jalannya Allah yang lain jalannya setan mengajak manusia ke neraka jahanam. Masih belum jelas Ustaz. Masih belum jelas. Tolong diterang, diterangkan lagi. Taib. Terkait dengan as ini tadi. Kalau kita melihat dalam tafsirnya. Penafsiran para ulama-ulama ahli tafsir masa lalu dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabiin dan tabiut tabiin dan yang lain-lainnya dari kalangan para ulama besar pada masa lalu. Kita akan mendapati penafsiran datang dari salah seorang tokoh tafsir dari kalangan ulama tabiin, era tabiin, tafsir Al-Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullah dikeluarkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dan juga yang lainnya bi isnadin sahih. Al-Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan kata-kata subul dengan kalimat al-bid'u wasyubuhat. Jalan-jalan bid'ah dan jalan-jalan syubhat penyimpangan-penyimpangan. Ini lebih memperjelas. Hanya ada dua jalan dalam Islam. Yang pertama jalannya Allah Azza wa Jalla, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siratul mustaqim. Yang kedua dikatakan subulus syaitan. Jalan-jalan setan tadi. Dan diterangkan oleh Mujahid rahimahullah. Jalan-jalan bid'ah. Jalan-jalan penyimpangan. Barakallahu lebih keberang lagi. Ada yang penyimpangan ekstrim kanan, ada yang penyimpangan ekstrim kiri. Bid'ah kanan, bid'ah kiri. Syubhat kanan, syubhat kiri. Sebab kanan dan kiri jalan yang lurus tadi. Barakallah. Dari sini kalau tidak azakumullah kita akan bisa memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan wasiatnya kepada para sahabat di akhir-akhir hayatnya, memberitakan tentang kondisi-kondisi akhir umat ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya Dan dia sahih dari Irbad ibn Sariya radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Fa'alaikum bisunnati. wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'di. Tamasaku biha wa alaiha bin nawajid wa iyaakum. Wa iyaakum. wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa fa inna kulla bid'atin dalalah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup meninggalku nanti. Ya, ada jeda ngomongnya nih. Tarik nafas ya. Allah Taib. Kata Rasulullah SAW, Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti. Maka dia akan melihat dan menyaksikan perpecahan-perpecahan yang sangat banyak. Belum mengatakan maka ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terpimpin sepeninggalku. Pegangi sunnahku tadi, jikit ia dengan geraham-geraham kalian. Dan hati-hati kalian, waspadalah dari semua perkara-perkara baru pada agama ini. Sebab semua perkara bid'ah adalah sesat. Rasul menggambarkan adanya perpecahan-perpecahan yang banyak. Perselisihan-perselisihan yang begitu banyak. Di tengah-tengah umat Islam. Beliau menggambarkan kepada para sahabat. Sehingga di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Rasul membawakan solusi cuma satu. Diperintahkan umat Islam untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in wa ala rasihim dan tokoh mereka adalah khulafaur rasyidin. Dan diminta untuk mewaspadai semua bid'ah-bid'ah yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan berbagai macam perpecahan-perpecahan tadi. Kalau antum temukan dengan riwayat yang sebelumnya akan semakin gamblang. Perpecahan-perpecahan yang banyak tadi yang dikatakan Rasul sebagai bid'ah, bid'ah tadi, muhdatsatul umur, itulah yang digambarkan Rasul dalam kalimat as-subul, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Garis-garis kecil yang sebelah kanannya siratal mustaqim dan sebelah kirinya siratal mustaqim. Yang dikatakan oleh Mujahid al-bid'ah wa syubuhat. Jalan bid'ah dan syubuhat. Paham gak? Lebih kemenang lagi ketika kita membaca hadisnya Rasulullah yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberitakan kepada kita kaum muslimin tentang kondisi umat Islam yang terpecah belah. Pada hadis yang masyhur dengan hadis iftirakil ummah Kata Rasulullah SAW, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan sekte. Semua di neraka tempatnya. Kecuali satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan sebagai ulama. Yang satu itu ialah ma'ana alaihil yauma wa ashabi apa-apa yang aku dan para sahabatku di atasnya pada hari ini kata Rasul. Yang selamat cuma satu, yang sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Itulah siratul mustaqim tadi. Cuma satu. Dari riwayat ini semakin jelas, semakin gamblang Ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dan dijabarkan Rasul dalam riwayatnya menyebutkan adanya Siratul mustaqim di dalam Islam ini, jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat dan menjelaskan adanya subul yang dimaukan dengan jalan jalan kecil tadi adalah jalan-jalannya yang ditempuh oleh sekte, sekte sesat, sekte, sekte bid'ah sekte-sekte yang menuju ke jalan setan yang berseberangan dengan siratal mustaqim. Sehingga ada sektarian kiri kanan, ada sektarian kiri. Ada firqah yang sesat ke arah kanan, ada firqah sesat ke arah kiri. Hanya satu yang lurus, siratal mustaqim. Jalannya Allah, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam dan jalannya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in, atau tabi'in dan para ulama-ulama kaum muslimin sepanjang zaman sepanjang masa dan segenap umat Islam sepanjang zaman sepanjang masa yang meniti jejak langkah pendahulunya. Selain ini dikatakan sebagai jalan yang salah, jalan yang menyimpang. Kalau terkait dengan umat-umat dan agama-agama yang lain, ini di, di, di, dikatakan e, dimurkai, yang ini sesat. Di tengah-tengah kaum muslimin, ini jalan yang lurus, ini jalan-jalan setan, jalan-jalan penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Begitu jelas Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam menerangkan kepada kita dengan begitu gamblang jalan kebenaran tadi, jalan yang lurus tadi. Jadi kalau mau kita bikin gambar, kita ini muslim. Sudah selamat. Kita sudah berada di jalur yang benar, siratul mustaqim. Jalan Allah dan jalannya para anbiya wal mursalin. Jalannya Rasulullah SAW. Terselamatkan dari semua yang non-muslim. Semua agama-agama selain Islam. Entah dikatakan yang dimurkai orang-orang Yahudi. Ataupun yang dikatakan sesat orang-orang Nasrani. Kanan kiri. Selesai. Kita di jalur benar kaum muslimin. Ketika kita menapaki keislaman kita, menapaki agama Islam ini, Upaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan lagi kepada dua jalan. Ada yang lurus Siratul mustaqim jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ada lagi jalan-jalan yang begitu banyak, bercabang-cabang kanan kiri, semuanya jalan yang sesat, jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan setan. Firqah-firqah yang sesat yang disebutkan Rasul dalam riwayat di atas yang diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Lurus. Kalau kita masih lempeng, masih lurus berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan para pemahaman para sahabatnya lurus. Terus kita meniti jalan kebenaran yang lurus nanti insya Allah ujungnya adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kemudian mulai belok tergoda oleh iming-iming setan kanan, setan kiri, gitu bahasanya ya. Terbelokkan kita menuju ke arah sebelah kanan, menuju ke arah sebelah kiri, maka kita akan terpelanting dari siratul mustaqim. Dinyatakan sebagai seorang muslim yang sesat, muslim yang menyimpang. Jalannya sudah bengkok, ujungnya bukan surganya Allah, tapi ancaman neraka yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, tidak ada istilah banyak jalan menuju ke dalam surga. Semua jalan-jalan tadi tertutup dari surga, terbuka untuk neraka. Yang menuju surga hanya satu, siratul mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita punya pilihan yang lain? Apakah ada jalur alternatif? Kok diem? Apakah ada jalur alternatif? Maksudnya tidak ada. Nah, menuju karena aja bisa lewat sana, bisa lewat sini. Hah? Jawabannya? Jawabannya. Tidak ada. Tidak ada. Dikarenakan Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya SAW tidak menyebutkan adanya jalur alternatif. Mohon maaf, ini jalan ke arah surga, bukan jalan ke arah babakan. Ini jalan menuju ke arah surga, bukan menuju ke arah Jakarta. Arah Jakarta bisa tol Cipali, bisa e, jalur biasa kan gitu ya, bukan jalur tol. Ini jalan menuju ke dalam surga. Yang meletakkan jalannya Allah Azza wa Jal. Yang menjelaskan rambu-rambunya adalah para ambiya wal mursalin. Yang meniti jalan tersebut para ambiya wal mursalin sudah dilalui oleh para sahabatul kiram, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama kaum muslimin, al-imam syafi'i, al-imam malik, al-imam ahmad, dan ulama-ulama yang lainnya. Tinggal kita yang masih hidup di zaman sekarang ini mau lewat mana? Kalau kita melewati jalan sembarang, bukannya sampai ke dalam surga, mentok dalam neraka. Tidak punya pilihan yang lain. Hanya satu jalan kebenaran hanya satu jalan yang lurus. Jalan Allah, jalannya Rasul, jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan generasi yang setelahnya. Siratul mustaqim. Mungkin ada yang tanya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jalan keselamatan itu dengan bentuk jama. Disebutkan dalam surat Al-Maidah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberi hidayah dengannya kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah akan ditunjukkan kepada jalan-jalan keselamatan. Subul Ustaz. Bukan sabiru salam. Tapi subulus salam. Jalan-jalan keselamatan. Bentuknya jamak. Berarti banyak Ustaz. Bukan sabil. Bentuk mufrad tunggal. Satu jalan. Allah menyebutkan dengan lafaz jamak subulus salam subul Jalan-jalan yang banyak. Berarti banyak jalan menuju keselamatan. Tidak cuma satu. Berarti ada jalur alternatif yang cukup banyak. Yang semuanya menuju kepada keselamatan. Nah, siapa yang bisa jawab ini? Aduh, minyak wangi saya dengan separuh ya. Ini kalau masih utuh nih tak kasih hadiah bagi antum yang bisa menjawabnya. sih ya. Separuh lumayan ya segini ya. Siapa yang bisa menjelaskan dan mengkompromikan semua ayat dan hadis tadi. Dari ayat dan hadis yang saya bacakan dari mulai awal sampai akhir jelas begitu gamblang jalan kebenaran yang lurus yang selamat cuma satu Siratul mustaqim. Sabilun. Yang subul itu dikatakan sesat. Dimurkai. Jalan jahanam. Jalan setan. Jalan bid'ah. Jalan penyimpangan-penyimpangan. Tapi ternyata di ayat yang lain Allah mengatakan subul salam. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Allah akan berikan hidayah dengan beliau kepada orang-orang yang mengikuti Eh, ridhonya Allah ditujuki subulas salam. Jalan jalan keselamatan. Berarti banyak. Ada alternatif yang lain Ustaz. Yang bisa jawab angkat tangan. Monggo. Hawanya panas. Turun di joki Pak. Fobal, Silakan. Ada yang bisa menjawab? Yang kanan. Terus saya sisir. Tanya atau jawab? Kamu kok. Apa ya? Tinggal separuh minyak wanginya. Ah. Jalannya satu, tapi yang menempuh banyak para andia, para sudikin, para syuhada, para solihin. Lewat jawabannya salah. Ah, silakan. Monggo, Pak Bapak. Monggo, Pak, jangan, Pak. J, Nah, disebutkan dalam ayat yang saya sebutkan tadi, Allah menyebutkan dalam bentuk jamak banyak. Jalan, jalan keselamatan. Berarti kan banyak sekali jalan keselamatan, tidak cuma satu. Gimana cara menjelaskannya ini, Pak? Lewat lagi kayaknya ini. Lewat. Lanjut yang berikutnya. Ada yang mau jawab? Hah? Hah silakan. Jalan yang merupakan ibadah. Gimana ya cara mencernanya ini? Tolong jelaskan dengan sejelas dan segamblang-gamblangnya. Diterangkan dari tadi, jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan yang lurus itu cuma satu. Sirotol mustaqim yang Allah ridhoi. Jalannya Allah, jalannya para rasul, para siddiqin, ilahi tadi ya. Yang banyak dikatakan sesat, dimurkai, dan segala macam. Neraka tempatnya ujungnya. Ya. Nah, tadi yang saya bacakan dalam ayat di Al-Maidah ya kan. Saya lupa yang keberapa itu. Yang jelas bukan Al-Maidah 51. <laughs> yang lainnya lagi. Itu disebutkan subul salam. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti rupanya Allah, dikasih petunjuk menuju jalan-jalan keselamatan. Subul salam. Gimana cara mengkompromikannya? Yang dari talaga, angkat tangan. Ada hobot. jalan-jalan sunnah. Ketika menempuh sunnah dikasih jalan sunnah-sunnah yang lain. Lewat, lewat, lewat. Yang dari Majalengka. Ini dari mana? Alhamdulillah, ah, Majalengka. Jangan sampai salah jawab. Didengar, didengarkan sama ustadznya soalnya. Ah, jadi belum menjawab ayatnya itu menggunakan lafat jamak yang mengandung mana banyak. Lafatnya jamak tapi enggak dimanakan dengan banyak gitu. Sebab dalam ayat wudhu ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk membasuh wajah dikatakan ha, wujuhakum cucilah wajah wajah kalian wajah itu cuman satu kan gitu ya hmm. lewat juga ini ya, saya akan bisa membantah argumentasi kalian terkait dengan ayat yang wudhu itu. Kenapa disebutkan dengan bentuk jamak wuju? Sebab dia disandarkan kepada domir jamak hakum Akan kaku dan tidak fasih dikatakan wasilu hakum Itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa fasihnya, itu bahasa babakan. Ya. Dikarenakan bomirnya jamak, maka harus menggunakan isim yang jamak hakum. Dan kembali kepada kaum muslimin. Muslimin jumlahnya banyak, masing-masing punya wajah. Sementara dalam Al-Ma'idah tadi, Subulah salam. Disandarkan kepada assalam. Salamnya cuma satu. Nggak punya banyak wajah. Nah, gitu ya. Yang dibikin jamak, subulnya. Subulus salam. Ma mohon maaf, lewat. Hai angkat tangan. Masya Allah, dari Cirebon maju nih Pak. Langsung ustadznya coba. Bismillah, ya Allah. Yang dimaksud adalah jalan-jalan menuju sirotol mustaqim. Gimana eh, keterangannya itu? Tidak paham saya. Cara-cara untuk mendapatkan hidayah. Paham Pak? Ini maksud? Apa masih samar ini? Yang jelas, Antatahum haulal hima sudah. Ini sudah muter-muter, belum ketemu gerbang tolnya ini. Ah, dikit lagi. Ah, ah, selesai sudah. Ah, antatahum haulal. Si, si, si, si. Ya apa? Nyerah, Hampir, hampir, hampir cuman sedang pendengar masih belum paham. Jalan-jalan menuju sirotol mustaqim. Ini gimana maksudnya ini? Diterangkan dari awal tidak ada alternatif. Ya, cuma satu jalannya, sirotol mustaqim. Ya apa? Supaya bisa lebih <clears throat> ah, gitu. Hah? Antum dari mana? Antum dari mana? Hah? Tendang laut. Antum dari mana? Nah, antum ngawal saya, nanti dikira aja ada fisika dari saya nanti. <laughs> Yang sendang laut, Ah, monggo. Yang dimaukan dengan subul salam, jalan-jalan keselamatan, yakni jalan-jalan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Alaihi menuju siratul mustaqim. Jalannya berapa? Jelaskan dengan dengan, dengan gamblang. Siratul mustaqim itu cuma satu. Siratul mustaqim itu cuma satu. Tidak ada alternatif, hanya satu. Di dalam menjalankan Siratul mustaqim di sana ada amaliyah, amaliyah, ibadah, ibadah. Agar ikhwan, amaliyah, amaliyah, ibadah, ibadah, ketaatan, ketaatan yang jumlahnya sangat banyak. Di dalam menjalankan Siratul mustaqim. Masya Allah majunya ke sendang laut ini. Hah? Ya apa? Apa dibagi dua sama saya berani? Allah Allah. Apa nih tinggal setahun ya? Semoga cocok punya wanginya nih. Tahu-tahu punya si nyonyong gimana ya? Jangan baca, jangan dipecah. Jangan dipecah, <laughs> bahaya nanti. Oh, oh. Kita sebagai umat Islam sudah berislam. Dalam berislam dituntut untuk berislam sesuai dengan kitabullah, sunnah Rasulnya SAW dan meniti jejak langkah para sahabat, para tabiin atau tabiin dan setelah Di dalam kita berislam dan sunnah, kita itu diberi bimbingan-bimbingan syariat untuk beramal soleh. Betul? Untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Mentaati Allah Azza wa Jal. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Amal solehnya itu ragamnya banyak. Amal ketaatannya ragamnya banyak. Itu yang dimaukan dengan subuh salam. Salat jalan menuju keselamatan. Puasa, zakat, haji, dan amal ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kita kerjakan selama Eh, sebagai seorang muslim yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW itu semua adalah subulus salam. Jalannya cuma satu. Tapi amaliyah untuk meniti jalan tadi jumlahnya sangat banyak sebanyak syariat Islam yang begitu luas yang sempurna ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wa Kamu sehingga salah besar barakallahu fikum ketika ada dari kalangan umat Islam sebagian kaum muslimin yang menafsirkan ayat ini dan mengatakan banyak jalur alternatif menuju ke surga. jika kan banyak jalur alternatifnya, ya jangan saling menyalahkan. Yang menggunakan jalur utama, ya silahkan yang belok sedikit alternatif, ya silahkan. Yang penting tujuan kita sama, niatan kita sama, sama-sama baik, sama-sama kepingin ridhonya Allah Azza wa Jal, sama-sama meraih surga. Itu namanya keblinger. Mohon maaf, cuma satu jalannya. Nggak percaya? Ya silakan saja Anda teliti, silakan saja Anda meniti alternatif. Ya jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti tidak berjumpa di surganya Allah Azza wa Jalla. Sama-sama meniti jalur yang ini dalam surga, yang ini dalam nerakanya Allah Azza wa Bukan demikian. Tapi subul salam adalah subul khair. Amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Paham insyaAllah ya? Nah, saya sebutkan beberapa asar dari kalangan salaf. Yang menganjurkan kita semua umat Islam supaya kita betul-betul meniti jalan yang benar. Meniti jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Istiqomah di atas jalan tadi dengan bimbingan Al-Quran, Al-Hadis, dan dengan pemahaman para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan dalam kitab Al-Ibanah karya Ibnu Battah al-Ukbari rahimahullah Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Alaikum bil istiqamah." Alaikum bil istiqamati wal athar. Wa iyyakum wal bidah. Wajib atas kalian untuk istiqamah. Kokoh, tegar di atas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Wal athar. Dan wajib atas kalian kembali kepada asar sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dan pemahaman para sahabatnya. Wa iyyaku bal bidah dan hati-hati kalian dari bid'ah-bid'ah yang ada. Ini menganjurkan kita, hasung kita untuk meniti jalan kebenaran Siratul mustaqim, Islam, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dilarang untuk menelusuri dan meniti jalan-jalan bid'ah yang kanan kiri tadi. Sangat gamblang. Juga diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan ini disebutkan oleh imam Darimi dalam sunannya. Beliau mengatakan iyyakum wattabaddu' wattanattu' watta'ammuq wa 'alaikum bil 'atiq. Hati-hati kalian dari perbuatan-perbuatan bid'ah, tabaddu' melakukan tindakan-tindakan penyimpangan bid'ah. Hati-hati kalian dari tanattu' At-tanatu' itu melampaui batas dalam beragama. Wa dan hati-hati kamu dari sikap ta'amuk berdalam-dalam di dalam memahami sesuatu perkara agama yang tidak ada bimbingannya. Ini semua bentuk-bentuk penyimpangan. Hati-hati kalian dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wa alaikum dan wajib atas kalian dengan ala atiq Al-atik makna bahasanya perkara yang lama. Yakni yakni bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam para sahabat. Dikenal dengan sebutan al-atik, yang lama. Yang menyimpang dikatakan bid'ah yang baru. Ini juga sama menganjurkan kita semuanya menelusuri, meniti jalan jalannya orang-orang yang terdahulu yang lama-lama dari kalangan para anbiya wal mursalin, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Dan dilarang untuk menelusuri jalan-jalan bid'ah yang melampaui batas. Juga diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau menasihati para qurra, para qari, qari pembaca Al-Qur'an. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Sunnah atau Syarah Usul Sunnah. Kata Hudzaifah ibn yaman radhiyallahu taala anhu, "Ittaqullaha ya ma'syaral qurra. Khudhu tariqa man qablakum. Fawallahi la in istaqamtum falaqad sabaqtum sabqan ba'ida." Wa in taraktumuhu yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Bertakwalah kamu semua kepada Allah wahai segenap para qari-qari, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an. Khudhu tariqa man qablakum ambil jalan orang-orang sebelum kalian yang mengatakan demikian sahabat Hudzaifah ibn Yaman maka yang dimaukan dengan jalan orang sebelum kalian para sahabat dan para rasul ambil jalannya para anbiya wal mursalin ambil jalannya Rasulullah SAW ambil jalannya para sahabat diminta untuk meniti dan menelusuri jalan tadi sungguh demi Allah kalau seandainya kamu istiqomah di atas jalan ini tadi Lakar sabaktum sabakon ba'ida. Maka sungguh kamu wahai para kare telah melampaui, telah mendahului kaum muslimin yang lain. Dengan sangat jauh. Sebab Anda memiliki keistimewaan. Sebagai ahli Al-Quran. Sebagai hafid Al-Quran. Yang membaca Al-Quran. Yang mengerti Al-Quran. Yang punya ilmu. Kalau kamu istiqamah di atas jalan yang lurus ini. Kamu akan mendahului yang lainnya dengan sangat jauh di depan sana, terdepan di dalam meniti jalan yang benar. Tetapi wa in taraktumuhu yaminan wa shimala. Tadi kalau kamu meninggalkan jalan ini tadi, kamu belok kanan, kamu belok kiri, faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Maka sungguh kamu akan tersesat dengan kesesat yang sangat jauh. Dikatakan sangat jauh, dikatakan sesat dalam keadaan punya ilmu ngerti Al-Quran, ngerti agama, ngerti syariat, kok sesat? Lebih jauh. Lihat, kalau kamu meninggalkan jalan tadi, belok kanan, belok kiri. Yang kanan adalah ekstrim kanan, yang kiri adalah ekstrim kiri. Bid'ah kanan, bid'ah kiri, radikal kanan, bagaimana untuk bahasa kan terserah. Kalau kamu belok kanan dan kiri, kamu akan tersesat sejauh-jauhnya. Sangat gamblang. Tidak ada alternatif. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Barakallahu fikum dari pernyataan uh, para ulama kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang menerangkan kepada kita, menganjurkan kita eh, dengan apa yang disampaikan di atas. Meniti jalan kebenaran satu-satunya jalannya Allah, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya Rasulullah SAW, para sahabat, para tabiin, tabiin dan para ulama yang ada sampai sekarang ini sampai hari kiamat nanti jalannya dipimpin oleh Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salaf. Hada wadah. Difahami insyaallah ya? Nah, ini namanya peng, pe, penggambaran jalannya. Bagi saya ini masih mukadimah. Masih kuat nafasnya ini? Kuat insya Allah ya. Sebab yang paling penting bagi kita sekarang ini barakallahu fikum. Bukan semata-mata tahu jalan. Nah gitu ya. Bukan semata-mata tahu jalan. Yang lebih penting lagi daripada itu ialah setelah antum tahu jalannya, Anda diminta untuk segera memasukinya. Segera menitinya, melangkahinya. Langkah demi langkah. Menuju ke mana? Menuju ke dalam surganya Allah Azza Anda harus mengetahui rambu-rambunya, aturan mainnya. Supaya jangan belok. Kalau tergambar ya, antum lagi menuju ke Jakarta ini. Dari Semarang. Uh, luar biasa. Jalannya berkelak-kelok. Antum selamat sampai depan tol pejagan. Betul? Hah? Uh, ini tolnya. Antum mandek tuh ayo berhenti, tek, dimatikan mobilnya, santai di situ. Apakah akan sampai ke Jakarta? Hah? Sampai Anda mati di situ ya di situ aja. Tidak bakal sampai Jakarta. Ya Pak ya? Antum dikasih tahu. Dikasih penjelasan, dikasih gambaran yang begitu gamblang, begitu jelas. Dalam berislam, dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Inilah jalannya. Siratul mustaqim jalannya Allah, jalannya Rasul dan segala macamnya. Bisa antum e, lihat dalam Al-Qur'an, sunnah dan keterangan para sahabat di jalannya. Kalau semata-mata wawasan, semata-mata tahu, pada ada fungsinya. Yang diminta adalah lebih daripada itu. Maka yang berikutnya ini kalau nanti adalah penjelasan-penjelasan tentang konsekuensi-konsekuensi aturan-aturan yang harus kita perhatikan di dalam meniti jalan kebenaran. Waktu kita semakin mepet. Satu. Konsekuensi yang pertama ialah al-amalu ba'dal ilmu mengamalkan setelah mengilmui. Setelah Anda mengilmui dan mengetahui jalan yang benar, jalan yang lurus, Anda harus beramal dengannya. Semua amaliyah-amaliyah kalian, dari mulai perkara akidah kalian, dari mulai perkara ubudiah kalian, semua aspek kehidupan kalian harus disesuaikan dengan jalan yang lurus tadi. Disesuaikan dengan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Sekecil apapun amal yang kamu kerjakan harus sesuai dengan bimbingan jalur ini tadi. Ini yang disebutkan dari sebagian ulama kita terdahulu. Seperti yang diriwayatkan dari Sufyan Thawri rahimahullah. Beliau menyatakan ini stata'ta. Allah tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Kalau kamu kalau kamu sanggup, kalau kamu mampu, tidak menggaruk-garuk kepala kamu kecuali dengan bimbingan sunnah Rasul, lakukan. Bayangkan. Itu penggambaran kau Evan. Kalau seandainya kamu bisa, kamu sanggup, garuk-garuk kepala ada dalil sunnahnya, lakukan. Kenapa kamu garuk-garuk kepala? Ada sunnahnya demikian, gitu Pak. Lakukan. Padahal ya garuk-garuk kepala terserah Anda mau garuk-garuk juga itu juga ada masalah. Itu perkara mubah saja ya kan. Tapi itu penggambaran yang luar biasa. Maknanya sekecil apapun amal yang kamu kerjakan harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan jalan yang benar tadi. Sekecil apapun, walaupun garuk-garuk kepala. Itu namanya kita beramal sesuai dengan ilmu tadi sesuai dengan bimbingan jalan yang benar tadi. Apalagi yang lebih daripada itu, apalagi terkait dengan akidah kita, terkait dengan manhaj kita, dakwah kita, ubudiah kita, dalam melaksanakan ahkam syariah, hukum-hukum syariat, dalam perkara adab, dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalah, dalam perkara-perkara yang lainnya. Harus dengan bimbingan yang disebutkan tadi bimbingan Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diamalkan ya. Disebutkan di dalam riwayat yang lain dari sebagian salaf dari Qasim bin Ismail bin Ali rahimahullah. Ini disebutkan dalam kitab Tarikh Baghdad. Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah. Katanya Qasim bin Ismail, "Kunna bi babi Bishr ibn al-Haris al-Hafi." Kami pernah di depan pintu rumahnya Bishr ibn al-Haris al-Hafi, seorang ulama sunnah yang dikenal kezuhudan dan ibadahnya. Suatu kali kami pernah di pintu, di depan pintunya, Bishir Al-Hadi. Fakharaja ilaina, beliau pun keluar menjumpai kami. Fakulna ya Aba Nasr. Tuhadithuna. Wahai Abu Nasr, apakah engkau nanti menyampaikan hadis kepada kami? Fakala beliau bertanya atu atu zakat al hadis. Apakah kalian telah menunaikan zakat hadis? Kata mereka, ya Abu Nasr, wal hadis zakah? Wahai Abu Nasr, apakah hadis ini, sunnah ini ada zakatnya? Zakat hadis. Apa ada zakat hadis? Beliau mengatakan, Kala na'am, ada zakatnya. Iza sami'tumul hadis, fama kana fi dzalika min amalin au salatin au tasbih, istamaltumuh. Ada zakatnya. Ketika kamu mendengarkan sebuah hadisnya Rasul SAW, di dalamnya berisikan tentang bimbingan sebuah amal, berisikan terkait dengan masalah sholat, atau zikir tasbih, atau yang lainnya, kamu amalkan. Diamalkan. Jangan semata-mata, oh ya saya tahu, saya tahu. Ayatnya kan, saya tahu, saya tahu. Hah? Hadis kan, saya pernah dengar, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Ada ini kan, saya tahu saya tahu tok, tidak ada kelanjutannya, pada gunanya. Harus diamalkan, dipraktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Ada bimbingan sholat, sholat sesuai dengan contoh Rasul. Ada bimbingan-bimbingan amal, amalkan sesuai dengan contoh Rasul. Ada bimbingan zikir, atau tasbih, atau yang lain, kerjakan sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita maju selangkah demi selangkah meniti siratul mustaqim tadi dengan amaliyah kita sehari-hari. Yang dengan itu akan semakin uh, semakin tinggi, semakin meningkat iman kita kepada Allah Azza wa Jal, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, semakin kencang larinya menuju surganya Allah Azza wa Jal. Jadi konsekuensi yang pertama ngapain Pak? Harus beramal setelah kita mengilmuinya. Jadi bukan semata-mata wawasan. Hmm? Tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya orang-orang yang betul-betul di atas siratal mustaqim itu nampak dari kesehariannya. Nampak dari akidahnya, nampak dari amalia ibadahnya, nampak dari penampilan-penampilannya, nampak dari akhlaknya dia, adabnya dia, dakwahnya dia, dan keseharian dia. Kelihatan. Ini orang yang sedang menempuh jalan yang lurus. Bukan orang yang sedang belok kanan, belok kiri. Bukan juga orang yang diem di tempat. Ha? Ngawasi doang. Nampak pada kesehariannya. Sebab diamalkan dalam kesehariannya. Harakallahu fikum. Yang ke? Yang kedua. Ini kita ini arah Jawa Barat saya. Jawa Barat ini adanya masih lama kayaknya ini. Ya loh. Ustaz. Perang berapa lama lagi adanya? Hah? 20 menit? Masih lama. Ya loh. Keke. Saya sih marut mawon. Berhenti ya Alhamdulillah. Eh. Sekarang dulu? Iya. Iya lanjut batal maghrib maksudnya. Atun disuruh sirah dulu gitu loh. Sirah dulu. Ya, ya, ya sudah stop satu poin dulu ya. Diamalkan. Ya, ini mau, mau maghrib atau persiapan ha, ya, untuk melaksanakan ibadah sholat. Mengamalkan, mengamalkan siratal mustaqim dengan bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara cukup. Diteruskan nanti insya Allah ba'dal maghrib. sampai Isya. Sementara cukup. Subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa adubu ilaih. Fadlalu hafizakumullah.